Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan Taufik dan hidayahnya kepada kita semua Dan kenikmatan yang banyak Sehingga pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu kembali di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau SAW mengabarkan man masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah barang siapa yang memasuki masjidku ini tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau ingin mengajarkan sebuah kebaikan maka kedudukan dia adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang datang ke masjid Rasulullah SAW dengan maksud untuk menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama kepada orang lain bahwasanya kedudukan dia adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang agung. Oleh karena itu, seorang muslim yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Rasulullah SAW ini Maka sebisa mungkin beberapa hari yang dia gunakan di sini Itu bisa dimanfaatkan untuk menuntut ilmu di Masjid Rasulullah SAW Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang arkanul iman yaitu rukun-rukun iman iman secara bahasa artinya artinya adalah al-iqrar yang kalau kita artikan dalam bahasa kita adalah mengakui jadi al-iman artinya adalah mengakui dan iman di dalam agama kita ini memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang agung. Tidaklah ada kebaikan di dunia maupun di akhirat kecuali didapatkan dengan keimanan. Keimanan ini adalah sumber dari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di dunia adalah ketenangan hati, ketentraman ini didapatkan dengan keimanan. Demikian pula kebaikan di akhirat yang berupa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini juga didapatkan dengan keimanan. Jadi iman ini adalah sumber kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya'malun yang artinya barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, mengamalkan amal yang soleh, baik laki-laki maupun wanita sedangkan dia dalam keadaan beriman maka ganjarannya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan dunia, kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Dan kehidupan yang baik di sini tidak harus kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan juga harta benda. Ini adalah ganjaran bagi orang yang beriman di dunia. Bahasanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang tayyibah Lalu bagaimana dengan di akhirat? Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalasnya yaitu di akhirat akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan balasan yang lebih baik yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa dan juga hati manusia. Ini adalah ganjaran orang yang beriman bagi orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Dan iman di dalam agama kita ini bercabang-cabang. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling afdal, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang menyakiti atau sesuatu yang menghalang, yang merintangi dari jalan. wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu di dalam agama, agama kita adalah bercabang-cabang dan bukan di dalam derajat yang sama. Dan yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya di antara iman yang jumlahnya banyak sekali tersebut adalah apa yang dinamakan dengan arkanul iman. Rukun-rukun iman, pondasi-pondasi keimanan. Ini adalah yang paling tinggi derajatnya di antara keimanan-keimanan tersebut. Di antara cabang-cabang iman tersebut. Yang jumlahnya ada enam. Arkanul iman, ini jumlahnya ada enam Pondasi-pondasi keimanan Pokok-pokok keimanan Ini jumlahnya ada enam Dan semuanya disebutkan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis beliau Dalil dari Al-Quran Adalah firman Allah SWT Laisal birra an wujuhakum Qibalal masyriqi wal maghrib Walakinnal birra man amana billah Wal yawmil akhir wal malaikati wal, wal kitabi wan nabiyyin yang artinya bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke timur maupun ke barat akan tapi yang dinamakan dengan kebaikan yang sebenarnya adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga para malaikat dan juga kitab-kitab dan juga para nabi walakinnal birra man amana billah wal yamil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang dinamakan dengan kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kemudian beriman kepada para nabi. Allah menyebutkan di dalam ayat ini lima di antara enam rukun-rukun iman. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Ini menyebutkan tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah swt. Jadi lima, lima rukun iman disebutkan dalam satu ayat Kemudian satu rukun yang lain disebutkan di dalam ayat yang lain Semuanya ada enam Dan keenam-enamnya ini Disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis Yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ketika datang kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam seorang Laki-laki Dan hakikatnya dia adalah Jibril Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai seorang laki-laki bertanya tentang rukun Islam atau bertanya tentang Islam bertanya tentang iman bertanya tentang ihsan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman maka beliau mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya kepada hari akhir dan juga kepada takdir yang baik maupun yang jelek disebutkan enam rukun iman ini dalam satu hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tentang enam rukun iman. Enam rukun iman dan ini adalah pokok-pokok dan juga pondasi-pondasi dari keimanan. Jadi di antara sekian banyak cabang-cabang keimanan, maka yang paling afdal dan yang paling tinggi derajatnya adalah rukun iman ini. Oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah semuanya untuk bisa mengetahui dan memahami makna dari arkanul iman. Makna dari rukun-rukun iman yang enam ini. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena ini adalah pondasi agama kita. Dan hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, insya Allah satu persatu kita akan menerangkan tentang enam rukun iman ini. Dan pada sore hari ini seolah akan kita membahas tentang rukun iman yang pertama Yaitu beriman kepada Allah SWT Yang merupakan yang paling pokok di antara enam rukun iman tersebut Yaitu al-imanu billah Beriman kepada Allah SWT Beriman kepada Allah Ini maknanya adalah beriman terhadap tiga unsur Seseorang dinamakan beriman kepada Allah apabila dia beriman terhadap tiga perkara, tiga unsur, tiga perkara. Yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah ini berasal dari kata rob Arab ini dalam bahasa Arab maknanya adalah yang memiliki. Dikatakan Rabbul Ibil apabila dia adalah yang memiliki onta. Rabbul Bait yang memiliki rumah. Dan di antara mana Arab, makna Arab adalah yang ditaati. Dan di antara maknanya juga adalah al-muslihu Yaitu yang memperbaiki Jadi Rab dalam bahasa Arab Artinya adalah yang memiliki Yang ditaati dan juga yang memperbaiki Maksudnya bagaimana? Kita beriman dengan rububiah Allah SWT Adalah kita meyakini Mengakui bahwasanya Allah SWT Dia yang melakukan Beberapa perkara ini yaitu dialah Allah SWT yang menciptakan dan dialah Allah SWT yang memberikan rezeki dan kita mengakui bahasanya Allah SWT dialah yang mengatur alam semesta ini menggerakkan matahari menggerakkan angin mengganti siang, mengganti malam menghidupkan sebagian dan juga mematikan sebagian. birul amr. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mengatur alam semesta ini. Ini adalah poin yang pertama. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang telah menciptakan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta dan tidak ada selain dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini semua. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, dan tidak ada yang menciptakan alam semesta yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'." Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Khaliqu kulli syai' yang telah menciptakan segala sesuatu Baik yang ada di langit, yang ada di bumi Manusianya, hewannya, jinnya Yang bergerak maupun yang tidak bergerak Yang kecil maupun yang besar Segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah SWT Allah SWT Al-Khaliq Sedangkan selain Allah SWT adalah makhluk Siapapun dia Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Ini harus kita yakini bahasanya yang ada di sekitar kita semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dan tidaklah ada sesuatu yang merambat yang melata di permukaan bumi kecuali kewajiban Allah swt untuk memberikan rezeki kepadanya. Tidak ada sesuatu yang melata yang hidup di permukaan bumi ini kecuali Allah swt akan memberikan rezeki kepadanya. Baik mereka yang hidup di darat maupun mereka yang hidup di lautan makhluk hidup yang jumlahnya tidak terkira ini yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah menciptakan, mereka dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka termasuk ikan-ikan yang jumlahnya tidak terhingga yang ada di lautan semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali setelah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada semua makhluk dan tidak ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra yudabbirul amra minas samai wal ardh." dan Allah SWT dialah yang telah mengatur semua perkara dari langit dan juga dari bumi. Ini adalah dalil bahasanya Allah SWT yang telah mengatur alam semesta ini. Yang menghidupkan dan juga mematikan, yang mengecilkan dan membesarkan, yang membuat orang kaya dan membuat orang miskin, yang menggerakkan matahari, mengganti siang dan malam, maka ini semua adalah Allah SWT yang mengatur Semuanya adalah Allah SWT yang mengatur Tidak ada selain Allah Yang mengatur alam semesta ini Tidak syekh fulan Tidak pula nabi fulan Atau malaikat fulan Mereka semua adalah makhluk Allah SWT Yang mengatur yang sebenarnya adalah Allah SWT Seandainya di dunia ini Ada pencipta lebih dari satu maka tidak mungkin alam semesta ini akan stabil seperti yang kita lihat. Seandainya di dunia ini ada pencipta lebih dari satu, niscaya alam semesta ini tidak akan stabil, tenang seperti yang kita lihat sekarang ini. Seandainya ada dua pencipta, yang masing-masing adalah pencipta yang memiliki kemampuan yang sempurna. Yang pertama ingin menghidupkan Kemudian yang kedua ingin mematikan Maka ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Sesuatu yang mereka berdua inginkan itu hidup Kalau hidup Berarti pencipta yang menginginkan dia mati Ini berarti dia bukan Tuhan, bukan Rob Karena ini menunjukkan bahwasanya dia lemah dia menginginkan makhluk ini hidup tetapi dia mati. Berarti yang kedua atau Tuhan yang kedua yang menginginkan kematian makhluk tersebut dia adalah bukan Tuhan. Tinggal satu saja. Dan seandainya makhluk ini mati berarti yang mengaku yang pertama sebagai Tuhan yang menginginkan kehidupan dari makhluk ini berarti dia bukan Tuhan. Karena dia lemah tidak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Jadi tinggal satu. Ini dua kemungkinan. Atau kemungkinan yang ketiga, makhluk tersebut tidak mati dan juga tidak hidup. Berarti dua-duanya lemah karena tidak bisa melaksanakan keinginan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Khaliq yang menciptakan dan juga yang mengatur alam semesta ini hanya satu saja. Seandainya alam semesta ini diatur oleh dua Tuhan, ini saya tidak akan kekal dan tidak akan tenang seperti yang kita lihat. Akan terjadi kehancuran karena masing-masing memiliki kehendak dan masing-masing memiliki kesempurnaan. Jadi yang pertama dari beriman kepada Allah SWT maknanya adalah beriman dengan rububiyah Allah SWT Mengaku bahasanya Allah SWT dialah Rabb Dan dialah yang menciptakan Dialah yang memberikan rezeki Dan dialah yang mengatur alam semesta ini Ini Masing-masing kita dari kaum muslimin Laki-laki maupun wanita harus Meyakini perkara ini Berang siapa Yang meyakini bahasanya ada selain Allah SWT Yang mencipta Atau memberikan rezeki atau mengatur alam semesta maka dia telah berbuat syirik di dalam rububiyah Allah berbuat syirik di dalam rububiyah Allah SWT kemudian apakah kita di dalam beriman kepada Allah SWT cukup dengan meyakini rububiyah Allah jawabannya tidak karena orang-orang musyrikin Quraisy yang merupakan kaum Rasulullah SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW selama hampir 23 tahun mereka juga meyakini bahwasanya Allah SWT yang mencipta mereka orang-orang musyrikin Quraisy mereka juga meyakini bahwasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Dari langit maksudnya adalah hujan. Dari bumi maksudnya adalah tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Swt. wa taala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar dan siapakah yang telah memiliki yang telah menciptakan pendengaran dan juga penglihatan siapa yang memberikan kalian pendengaran dan juga penglihatan wa mayyukrijul yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapakah yang menghidupkan dan juga mematikan? Tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, kaummu. Siapa yang akan siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan mereka penglihatan dan juga pendengaran? Wa may yudabbirul amra? Dan siapakah yang telah mengatur alam semesta ini? Fasayaqulun Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang mengatakan Allah? Orang-orang musyrikin kaumnya Rasulullah SAW ketika mereka ditanya tentang tiga perkara ini siapa yang menciptakan siapa yang memberikan rezeki siapa yang mengatur alam semesta saya mereka akan mengatakan Allah tidak ada di antara mereka yang mengatakan yang menciptakan adalah Lata atau Uzza atau Manah atau Hubal semuanya bersepakat bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala Fakul afala tatakun Katakanlah kepada mereka Kenapa kalian tidak takut Adab Allah SWT Jadi keyakinan bahwasanya Allah SWT yang menciptakan Memberikan rezeki Dan mengatur alam semesta ini Itu juga diyakini oleh orang-orang musyrikin Berarti kita Kaum muslimin Baik laki-laki maupun wanita Tidak mencukupkan, mencukupkan diri dengan yang pertama ini jadi beriman kepada Allah tidak cukup dengan yang pertama, hanya meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Harus kita lengkapi dengan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah beriman dengan uluhiyah. Beriman dengan uluhiyatullah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang benar. Yang benar-benar berhak untuk disembah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Ini harus kita yakini dan ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin. Yang pertama masih sama kita antara kita dengan mereka. Tapi yang kedua inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Meyakini dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah sedangkan selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang memang hak, yang benar. Yang berhak untuk disembah karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang sempurna sehingga dia berhak untuk disembah. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil dan sungguhnya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang salah. Karena mereka semua adalah makhluk pada hakikatnya. Tidak memiliki sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut dia berhak untuk disembah. Jadi yang kedua adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang berhak disembah sedangkan selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Jadi intinya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin. Seharusnya orang-orang musyrikin ketika mereka mengakui bahasanya Allah Swt yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini, konsekuensinya mereka harus mentauhidkan Allah Swt. Kalau mereka beriman dengan rububiah Allah, maka konsekuensinya adalah mereka harus beriman dengan uluhiyah Allah Swt. Itu harusnya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang mencipta Akan tetapi di dalam masalah ibadah Mereka masih menyerahkan sebagian ibadah ini kepada selain Allah Jadi mereka menyembah dan beribadah kepada Allah SWT Dengan sebagian ibadah mereka Tetapi sebagian ibadah yang lain Mereka serahkan kepada selain Allah SWT Makanya mereka dinamakan musyrikin Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sebagian ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mereka meyakini bahasanya Allah yang menciptakan satu-satunya, harusnya apa? Harusnya hanya menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya kita dengan orang-orang musyrikin demikian. Kaum muslimin, orang-orang Islam ketika mereka mengetahui dan meyakini bahasanya Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, maka mereka hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minats rizqan lakum fala taj'alu lillahi yang artinya wahai manusia Allah berkata kepada manusia yang mukmin maupun yang kafir yang munafik maupun yang benar-benar muslimin Wahai manusia U'budu rabbakum Tidaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian Rabb kalian satu Siapakah Rabb kalian yang berat untuk kalian sembah? Alladhi khalaqakum Walladhina min qablikum Yaitu Rabb yang telah menciptakan kalian Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian Itulah Rabb yang berat kalian sembah kalau yang tidak menciptakan kalian dan tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka mereka bukan Rob yang berat untuk disembah. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa alladzi ja'ala lakumul arda firasha yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar was sama abinaa dan menjadikan langit menjadi bangunan. Wa anzalalakum minas sama imaan Dan telah menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan Kemudian Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mengeluarkan dengan hujan tersebut buah-buahan. Rizqalakum sebagai rezeki bagi kalian. Rabb yang memiliki sifat-sifat ini yang telah menciptakan memberikan rezeki, menjadikan bumi menjadi terhampar, menjadikan langit sebagai bangunan, itulah yang berat untuk kalian sembah. Adapun selainnya, maka tidak berat untuk disembah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tahu bahwasanya mencipta dan mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya yang pertama tadi beriman dengan rububiyah ini mengharuskan kita beriman dengan uluhiyah. Dan perkara yang kedua ini yaitu beriman dengan uluhiyah Allah SWT dan bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berat dari disembah. Ini adalah inti dakwah para anbiya dan juga para rasul. Inti dakwah para nabi dan juga rasul adalah ini yaitu mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Supaya mereka mengatakan kepada kaumnya, "Ani'budullah." Hendaklah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut tagut dan supaya kalian menghindarkan atau menjauhi tagut. Tagut ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini dinamakan tagut. Para rasul tugasnya sama dari sejak Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah rasul yang pertama. Adapun nabi yang pertama adalah Nabi Adam, tapi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Sampai rasul yang terakhir yaitu Rasulullah SAW, semuanya dakwah mereka intinya adalah mengajak manusia untuk bertauhid, menyembah Allah Swt semata dan melarang mereka untuk berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah Swt. Oleh karena itu kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul ketika mereka mendakwai kaumnya itu kalimat yang pertama yang mereka ajak adalah kalimat la ilaha illallah wa ila adin akhahum wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghairu dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud qala ya qaumi ibudullah dia mengatakan ya kaum wahai kaumku ibudullah Sembahlah Allah SWT Malakum min ilahin ghairu Kalian tidak memiliki sesembahan Selain dia Dan Allah mengatakan Wa ila thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi abudullah Malakum min ilahin ghairu Dan kami telah mengutus kepada kaum Thamud Siapa? Nabi Saleh Yaitu saudara mereka Qala ya qaumi abudullah Dia mengatakan Wahai kaumku Sembahlah Allah SWT Malakum min ilahin ghairu tidak ada sesembahan selain Allah bagi kalian Demikian pula Nabi Shu'aib dan juga yang lain Semuanya ketika mendakwai kaumnya Hal yang pertama kali yang mereka dakwakan adalah Supaya kaumnya ini meninggalkan segala sesembahan selain Allah Dan hanya menyembah kepada Allah SWT semata Dan dengan tujuan ini pula Kita ini diciptakan yaitu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah SWT Mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah Ini adalah tujuan dari kita diciptakan di dunia ini Allah SWT mengatakan وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Maksudnya adalah untuk Mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk satu ini Yaitu mengisahkan peribadatan hanya kepada Allah SWT Dan Rasulullah SAW Selama bertahun-tahun beliau memerangi orang-orang Quraisy Dan juga orang-orang musyrikin yang lain Ini adalah supaya mereka meninggalkan segala sesembahan selain Allah Itu saja Dan hanya menyembah kepada Allah SWT semata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka yaitu orang-orang musyrikin sampai tidak ada fitnah di permukaan bumi. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan supaya ibadah ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka disuruh berperang, berjihad sehingga di permukaan bumi ini tidak ada kesyirikan. Sehingga ibadah ini di permukaan bumi ini hanya untuk Allah SWT semata Beliau SAW mengatakan Umirtu an uqatilan nas Hatta yashhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa yuqimu salah Wa yu'tu zakah Beliau mengatakan Aku diperintahkan oleh Allah SWT Untuk memerangi manusia Sampai kapan? Sampai mereka mengatakan La ilaha illallah sampai mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi peperangan antara para nabi dengan kaumnya semuanya adalah sebabnya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Selama mereka berbuat syirik maka terjadi peperangan di antara para nabi dan juga kaumnya. Perseteruan antara para nabi dan juga kaumnya. Apabila sudah tidak ada kesyirikan maka sudah selesai. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini yaitu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul Dan ini adalah tujuan kita diciptakan di dunia ini Yaitu Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah SWT semata Apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang kita diharuskan untuk menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah SWT Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini harus kita tahu Kalau kita tahu bahasanya kita tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Sehingga kita bisa menyerahkan ibadah ini hanya kepada Allah SWT semata. Ibadah artinya adalah ismun jami'un likulli ma Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah semua nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Sekali lagi, yang dinamakan dengan ibadah adalah semua nama, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir, yang kelihatan, yang kelihatan maupun yang yang batin. Ini dinamakan ibadah. Ini harus kita hafal dan harus kita pahami. Kalau kita ditanya apa yang dimaksud ibadah adalah ini. Yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Bagaimana kita tahu bahasanya sesuatu tersebut atau ucapan tersebut perbuatan tersebut dicintai oleh Allah atau tidak? dari Al-Quran dan juga dari hadis Kita tahu bahasanya perkara ini Atau ucapan ini dicinta atau tidak Itu dari Al-Quran dan dan hadis Dari mana lagi kalau bukan dari Al-Quran dan hadis Al-Quran itu adalah kabar dari Allah SWT langsung Allah mengabarkan bahasanya amalan ini Atau ucapan ini adalah dicintai oleh Allah SWT Atau dari hadis Karena hadis ini adalah wahyu juga. Hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW dan beliau SAW tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan wahyu. Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia yaitu Muhammad SAW itu mengucapkan dengan hawa nafsunya, bukan. Tidaklah apa yang diucapkan kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi hadis itu juga wahyu dari Allah Swt. Cuma bedanya kalau Al-Qur'an itu kita baca kita dapat pahala kebaikan. Satu huruf itu dapat sepuluh kebaikan. Beda dengan hadis. Jadi kita bisa mengetahui bahasanya sebuah amalan dan juga ucapan itu dicintai oleh Allah atau tidak itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau itu dicintai oleh Allah Berarti itu termasuk ibadah Kalau itu termasuk ibadah Maka harus kita serahkan kepada Allah saja Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT Contohnya misalnya berdoa Berdoa ini termasuk ibadah Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW Allah SWT berfirman Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Astajib lakum maka aku akan mengabulkan. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah swt tidak memerintahkan kita dengan sesuatu kecuali Allah mencintai sesuatu tersebut. Ya, ini rumus, kaidah. Tidaklah Allah Swt memerintahkan kita dengan sesuatu kecuali Allah mencintai sesuatu tersebut. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak Dia cintai. Di sini Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Perintah dari Allah supaya kita berdoa. Menunjukkan bahasanya doa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Swt. dan menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Karena apa? Karena doa ini dicintai dan diperintahkan oleh Allah Swt. Kalau doa adalah ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT. Karena ibadah ini adalah hak istimewa Allah SWT. Tidak boleh yang lain diibadai selain Allah SWT. Artinya apa? kalau ada seseorang yang menyerahkan doa ini kepada selain Allah Entah itu kepada seorang nabi Entah itu kepada seorang malaikat Entah itu kepada jin Entah itu kepada yang lain Maka berarti dia sudah menyerahkan salah satu ibadah yang agung Kepada selain Allah Dan ini inilah yang dinamakan dengan syirik Yaitu menyekutukan Allah SWT Karena dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Contoh yang lain Misalnya menyembelih Adzabah Ini juga termasuk ibadah Dari mana kita tahu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Fasalli li rabbika wanhar Maka adalah kamu Salat Untuk Rabbmu Wanhar Dan menyembelihlah Dalam ayat ini Allah menyuruh kita Dua perkara Yang pertama salat Kemudian yang kedua Allah memerintahkan kita untuk menyembelih. Menyembelih li rabbik, yaitu menyembelih untuk Tuhanmu. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Salat ini ibadah karena diperintahkan oleh Allah swt. Kalau diperintahkan berarti dicintai oleh Allah. Kalau dicintai berarti termasuk ibadah. Demikian pula menyembelih diperintahkan oleh Allah swt berarti dia dicintai kalau dicintai maka dia termasuk ibadah Kalau ada seseorang menyembelih untuk selain Allah SWT Tumbal misalnya Menyembelih hewan untuk jin Menyembelih kerbau untuk yang menunggu jembatan fulan Berarti dia sudah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah SWT Menyembelih ini adalah ibadah yang agung yang harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, berarti dia sudah menyerahkan ibadah ini kepada yang tidak berhak. Dan inilah yang dinamakan dengan syirik. Rasulullah SAW bersabda, La'anallah man dabaha li ghairillah. Allah SWT melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah SWT. Menyembelih apa saja? Menyembelih onta, menyembelih kerbau, menyembelih kambing, menyembelih uh, ayam kalau itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah syirik bahkan seandainya seorang menyembelih lalat kalau maksudnya adalah bertaqarrub mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah termasuk syirik sekali lagi yang namanya zabah ini adalah ibadah menyembelihnya adalah termasuk ibadah oleh karena itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk di antara ibadah adalah beristighatsah. Beristi'anah, meminta pertolongan. Beristiazah, meminta perlindungan. Bersumpah. Ini adalah semua termasuk ibadah. Termasuk di antaranya bertawakal. Bertawakal yaitu menyerahkan diri itu juga termasuk ibadah. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian memang termasuk orang-orang yang beriman. Kalau tawakal ini adalah diperintahkan oleh Allah, berarti dicintai, berarti dia adalah ibadah, maka tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan bertawakal kepada benda, bertawakal kepada makhluk. Makanya adalah termasuk kesyirikan. Dan di sana ada perincian tentunya apakah itu termasuk syirik besar atau syirik kecil. Yang jelas seorang muslim dan juga muslimah diperintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rezeki, silakan kita mengambil sebab, silakan dan itu diperintahkan silahkan kita bekerja sebagai seorang pegawai Silahkan kita bekerja sebagai seorang sopir Sebagai seorang pedagang Silahkan Dan itu adalah termasuk mengambil sebab Tetapi di dalam masalah tawakal Maka ini hanya kita serahkan kepada Allah SWT semata Jadi kita mengambil sebab Tetapi tidak boleh bertawakal kepada sebab tersebut Seakan-akan sebab itulah yang merupakan sumber rezeki kita kita bekerja sebagai pegawai negeri misalnya. Silakan, itu adalah sebab Tetapi tidak boleh kita bertawakal dengan pemerintah Tapi kita bertawakalnya kepada Allah SWT Yang maha hidup dan tidak akan meninggal Kalau pemerintah mungkin aja hancur Bertawakal kepada manusia mungkin aja dia mati Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah SWT Maka kita bertawakal kepada zat yang hidup yang maha hidup dan tidak akan meninggal. Kemudian yang ketiga, di antara makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman mengakui dan percaya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, Maksudnya adalah kita menetapkan apa-apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang berupa nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT. Kita tetapkan tanpa ditahrif, tanpa dirubah maknanya maupun lafadznya, tanpa ditaktil, tanpa diingkari, tanpa ditakif yaitu tanpa di bagaimanakan caranya dan juga tanpa ditasbih tanpa diserupakan dengan makhluk jadi yang pertama adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya berupa nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan tanpa ditahrif, dirubah maknanya maupun lafadznya tanpa ditaktil. Taktil maksudnya diingkari. Jadi kita tetapkan tanpa diingkari. Kemudian yang ketiga tanpa takif. takif itu artinya adalah membuat keifiyahnya, yaitu membuat caranya. Kemudian yang keempat tanpa ditasbih, tanpa diserupakan dengan makhluk. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengingkari apa yang diingkari oleh Allah SWT dan diingkari oleh Rasulullah SAW berupa sifat-sifat. Ini adalah makna dari beriman dengan nama dan juga sifat Allah SWT Kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan Berupa nama dan juga sifat Dan kita mengingkari apa yang Allah ingkari dan juga diingkari oleh Rasulullah SAW berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara nama-namanya adalah As-Sami' yaitu yang Maha mendengar. Allah mengatakan wa huwas basir dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara nama-nama Allah Swt adalah As-Sami'. Ini nama Allah. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita katakan, kita yakini bahwasanya di antara nama Allah adalah As-Sami'. Kita harus tetapkan. Karena Allah SWT yang mengabarkan kepada kita dan dia yang lebih tahu tentang dirinya mengabarkan kepada kita bahwa di antara namanya adalah As-Sami', yaitu yang Maha mendengar. Kita tetapkan. Tanpa kita tahrif. Tidak boleh kita ubah maknanya. Dan tidak boleh kita ubah lafadznya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, tanpa kita taktil. Tidak boleh kita ingkari. Allah mengatakan as kemudian kita mengatakan oh Allah tidak mendengar. Allah tidak ada di antara nama Allah As-Sami'. Kalau kita mengingkari nama Allah As-Sami' berarti kita sudah mengingkari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisbatkan, Allah menetapkan kemudian kita mengingkari berarti ini tidak beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh kita takyif. Tidak boleh kita bagaimanakan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tidak boleh kita tasbih, tidak boleh kita serupakan nama ini dengan nama yang yang lain. Tidak boleh kita serupakan sifat mendengar ini dengan sifat mendengar makhluk. Jadi tidak boleh dia mengatakan oh Allah Maha mendengar, mendengarnya Allah adalah sama dengan mendengarnya manu, manusia. Ini tidak boleh. Jadi kita menetapkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar, Maha mendengar tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluk. Itu maksudnya. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa kita menyerupakan apa yang Allah tetapkan tersebut dengan apa yang kita lihat di antara manusia, yang kita lihat di sekitar kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain, Allah Subhanahu SWT mengabarkan bahwa di antara nama-namanya adalah Al-Hayy, yaitu yang maha hidup. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup. Menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Sikap kita bagaimana? Kita tetapkan. Ya, di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayy. Kita imani. Tetapi tidak boleh kita tahrif, kita rubah maknanya maupun lafadznya. Tidak boleh kita ingkari tidak boleh kita bagaimanakan dan juga tidak boleh kita serupakan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan makhluknya. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan dan juga tidak diakhiri dengan kebinasaan. Lain dengan kehidupan manusia atau makhluk secara umum diawali dengan tidak ada, kemudian hidup dan diakhiri dengan ketidakadaan, meninggal. Jadi kita menetapkan bahasanya Allah SWT maha hidup Tetapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan kita Demikian pula ketika Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah SWT memiliki dua tangan Allah SWT berfirman Qala ya iblis Ma mana mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadai Allah berfirman Berkata kepada iblis Wahai iblis Apa yang mencegahmu untuk bersujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di sini Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan. Bagaimana sikap seorang muslim dan juga muslimah? Pertama harus mengithbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Di sini Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Berarti sikap kita adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita rubah maknanya dengan mengatakan oh yang dimaksud adalah kudrah, kekuasaan. Berarti ini sudah merubah maknanya. Atau merubah lafadznya misalnya. Dan tidak boleh kita ingkari. Sebagian mengatakan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak punya tangan. Padahal Allah mengatakan lima khalaqtu bi yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku Allah menetapkan bahwa Allah punya tangan. Kemudian diingkari. Berarti ini tidak beriman dengan sifat Allah SWT Kemudian yang selanjutnya Tidak boleh kita samakan Tangan tersebut dengan tangan makhluk Jadi Allah SWT memiliki tangan Tetapi tangan Allah tidak sama dengan Tangan makhluknya Sesuai dengan keagungan Allah Jadi tangan Allah adalah sesuai dengan Keagungan Allah SWT Dan tidak sama dengan tangan makhluk Jadi kita menetapkan bahasanya Allah punya tangan Itu bukan berarti kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kita tetapkan bahwasanya Allah punya tangan akan tetapi tidak sama tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya. Sebelumnya yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis pakai kertas dan diajukan ke depan nanti kalau ada waktu insyaallah akan kita baca. Yang belum punya kertas silahkan diambil kertasnya di sini ya. Kemudian di antara contohnya adalah sifat istiwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsh Allah SWT berfirman Ar-Rahmanu alal arsh istawa Ar-Rahman yaitu Allah SWT Itu beristiwa di atas arsh Dan makna dari istiwa adalah meninggi Istiqrar Itu menetap di atas arsh Dan ini Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran Di dalam enam tempat Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh. Sikap, sikap kita sebagai seorang muslim yang pertama adalah menerima. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Selama Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, maka kita mengatakan Allah beristiwa. Tanpa kita tahrif, tanpa kita ubah maknanya dengan mengatakan istaula misalnya. Ataupun dengan dengan dengan mentahrif dan merubah lafadznya. Tidak boleh. Istawa diganti dengan istaula. Istawa diartikan dengan menguasai. Istiwa, istawa sendiri, istaula sendiri memiliki makna yang berbeda. Dan tidak boleh kita mengingkarinya. Mengatakan bahasanya Allah tidak beristiwa. Berarti ini sudah mengingkari sifat di antara sifat-sifat Allah swt. Dan tidak boleh juga kita mentasbih Yaitu menyerupakan Sifat istiwa Allah SWT dengan istiwa makhluk Makhluk mungkin beristiwa Seorang raja beristiwa di atas arusnya Di atas singgasananya Akan tapi tidak boleh kita menyamakan istiwa Allah SWT Dengan istiwa seorang raja, seorang penguasa Jadi Allah SWT beristiwa Dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah SWT yaliku bijalalihi sesuai dengan keagungan Allah dengan demikian kita mengimani bahasanya Allah SWT yang dialah yang beristiwa dia beristiwa tetapi kita meyakini bahasanya istiwa Allah SWT tidak sama dengan istiwa makhluk Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir dialah tidak ada yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat Jadi Allah maha mendengar dan maha melihat Dan pendengaran Allah Tidak sama dengan pendengaran makhluk Allah melihat Dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk Demikian pula ketika Allah mengabarkan bahasa Allah memiliki tangan Allah beristiwa Kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah Mengimani itu semua Tanpa menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya nama yang sama itu tidak menunjukkan bahwasanya hakikatnya sama. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua benda yang memiliki nama yang sama. Tetapi hakikatnya berbeda. Contohnya misalnya kita memiliki tangan. Kucing juga memiliki tangan. Sama-sama namanya adalah tangan. Akan tetapi tangan kita tidak sama hakikatnya dengan tangan kucing. Kalau kita mengatakan kita memiliki tangan, bukan berarti kita menyamakan tangan kita dengan tangan kucing, bukan. Kita namakan itu adalah tangan, tetapi tidak sama antara tangan kita dengan tangan kucing. Jadi, nama yang sama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Allah SWT memiliki tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Kalau di antara makhluk aja namanya sama tetapi hakikatnya berbeda, maka bagaimana dengan makhluk dan juga khalik? Antara makhluk dengan yang menciptakan. Sesama penciptaan aja, sesama ciptaan Allah SWT yaitu makhluknya, nama yang sama tetapi hakikatnya berbeda. Maka bagaimana bisa disamakan antara Allah SWT khalik dengan yang diciptakan? Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya bahasanya beriman kepada Allah ini mencakup beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman dengan bahasanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan dialah satu-satunya yang melakukan itu semua. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan uluhiyah Allah. Beriman bahasanya Allah dialah zat yang berhak untuk disembah sedangkan selain Allah tidak berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan nama-nama dan juga sifat Allah. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga Rasul tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan kita ingkari apa yang Allah dan Rasulnya ingkari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti contohnya Allah swt mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak mengantuk. La ta'khuduhu sinatu wala Allah tidak mengantuk. Allah mengingkari, Allah memiliki sifat mengantuk. Maka kewajiban kita mengingkari. Ya kita ingkari bahasanya Allah mengantuk. Tidak mungkin Allah itu mengantuk. Kemudian kita menetapkan sifat yang berkebalikan dari mengantuk, yaitu apa? Maha hidup. Ya dengan kesempurnaan. Jadi kita mengingkari sifat mengantuk dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menetapkan yang kebalikannya dengan secara sempurna. Bahwasanya Allah tidak mengantuk tapi Allah SWT Maha hidup. Contoh yang lain, Allah SWT mengingkari bahwasanya dirinya berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu itu mendolimi hamba-hambanya. Allah mengingkari dari dirinya kezaliman. Kewajiban kita apa? Mengingkari juga. Kita ingkari bahwasanya Allah memiliki kezaliman. Kemudian kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Itulah yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Di arsy apa di hati? Apa ada di mana-mana? Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan arsy ini berada di atas. Di atas langit yang ketujuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berada di atas dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Swt berada di atas ars dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Tawadu artinya adalah merendahkan hati. Tidak menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang Bolehkah kita memberi nama lain bagi Allah secara majas? Contohnya At-Tayyib. Eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah. Artinya apa? Itu adalah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi nama dirinya dengan sesuatu, maka kita beri nama. Tapi kalau tidak ada kabar dari Allah bahwasanya Allah memiliki nama ini dan nama itu, maka tidak boleh kita tetapkan. Jadi tidak boleh kita menetapkan nama Allah dengan kias, dengan majas. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi kita E, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah namakan. Iman yang paling rendah adalah menghilangkan duri di jalanan. Berarti kalau kita tidak mau membuang duri di jalan, berarti tidak ada iman. Bukan demikian. Jadi maksudnya adalah bahwasanya e, menghilangkan duri dari jalan ini adalah termasuk cabang keimanan. Ya meskipun pahalanya tidak sebanyak amalan yang lain Tapi dia adalah termasuk keimanan Bukan berarti orang yang tidak mau menghilangkan Duri atau yang segala sesuatu yang mengganggu orang di jalan Kemudian dia tidak memiliki keimanan Jadi maksudnya bahasanya ini adalah termasuk Cabang keimanan yang paling rendah Bagaimana dengan tidur sambil duduk Apakah membatalkan wudhu Ya kalau tidur sambil duduk Dan dia masih merasakan keadaan yang ada di sekitarnya, masih bisa mendengar orang yang ngomong meskipun dia tidak memahami dan masih merasakan apa yang ada di sekitarnya, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu. Dalilnya adalah dulu para sahabat radhiyallahu Anum mereka sambil menunggu sholat sambil ngantuk. Ya bahkan ada yang menunduk, menundukkan kepalanya karena ngantuk. Kemudian setelah komat mereka langsung sholat tanpa berwudhu lagi. Jadi kalau wudhu, e, kalau tidur itu dia masih bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya, berarti tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya adalah tidur yang terlelap, sehingga dia tidak merasakan apa yang ada di sekitarnya, maka ini membatalkan wudhu dan dia diharuskan untuk berwudhu. Seorang muslim disuruh, disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Ternyata banyak hadis-hadis do'if Hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu Bagaimana hukumnya kalau ada yang mengajarkan hadis-hadis tersebut? Alhamdulillah, ya hadis-hadis Rasulullah SAW ini sudah dipilih dan dipilah oleh para ulama, para ahlu hadis yang mereka sudah memiliki kaidah-kaidah bagaimana cara membedakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Kewajiban seorang muslim adalah mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam